وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين واشهد ان سيدنا محمدا سيد الانبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين عباد الله حاضرين حاضرات بسرطة حلقة مغرب di Masjid Raya Baitur Rahman yang dirahmati Allah. Para pendengar radio Suara Baitur Rahman Para pendengar radio Republik Indonesia Para pendengar radio Serambi FM Dan para pendengar radio lainnya Yang turut serta menyebar luaskan Halakah Maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini Marilah kita semua berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah Baik di Masjid Raya Baitur Rahman ini Atau di masjid-masjid yang lain Juga di menasah-menasah Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diterima dengan diberi balasan yang berlipat ganda sehingga amal salih kita dari hari ke hari lebih banyak dibandingkan dengan amal yang tidak baik. Bila amal kita, amal baik kita lebih banyak dari amal yang tidak baik, insya Allah kita akan mendapat kebahagiaan di akhirat kelak. فأما من ثقلت mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang amal baiknya lebih banyak dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti, maka orang itu akan mendapat kehidupan yang bahagia. Sebaliknya, orang yang amal tidak baiknya lebih banyak, amal baiknya sedikit, kemungkinan orang itu akan menjadi penghuni syur, penghuni neraka naudzubillahi min dzalik Salawat beriring salam mari pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya kepada para sahabat dan kepada seluruh pengikutnya dari dulu hingga sekarang ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Selalu kehidupan ini ada cobaan Tidak ada kehidupan yang tidak ada cobaan Kita dicoba dengan berita Penculikan anak Sehingga bagi mereka yang punya anak kecil Yang sekolah SD atau sekolah sebelum SD, TK harus mendapat perhatian khusus. Kalau maknya, mamaknya tidak mungkin menjemput, terpaksa ayahnya harus menjemput. Kalau kedua-duanya tidak mungkin menjemput, terpaksa neneknya harus ikut menjemput. Tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Tapi tiba-tiba kita baca di koran Itu berita bohong Bagaimanalah kehidupan ini Kita dibohongi Kita ditipu dengan berbagai bentuk berita Dan kita tidak percaya itu berita bohong Siapa tahu itu sebenarnya Yang jelas semua orang harus memperhatikan anak atau cucunya Itu segi penculikan Segi lain yang juga kita harus perhatikan adalah akidahnya. Kita dicoba dengan berbagai cobaan. Siapa tahu kita menyekolahkan anak kita di sekolah atau tempat-tempat yang mengajarkan anak-anak kita. Coba tutup mata. Minta kepada Allah Tuhanmu permen dikasih atau tidak Tutup mata satu jam Tak dikasih Akhirnya coba minta sama ibu guru Langsung ibu guru menyerahkan hati Ini yang memberikan bukanlah Allah itu tidak ada Yang ada ibu guru Itu juga aliran-aliran yang menyesatkan Kita Alhamdulillah Mudah-mudahan iman kita selamat sampai akhir hayat. Tapi bagaimanalah kalau anak-anak kita di saat kita telah berada di alam barzakh ditipu, digoda oleh beberapa aliran sesat sehingga anak kita tidak percaya lagi adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sekarang kita harus memikirkan hal yang demikian agar keturunan kita yang kita disebut orang Aceh Kalau orang Aceh identik dengan orang Islam Kalau saya memperkenalkan di Medan Atau di Jakarta Saya orang Aceh Itu tidak usah ditanya Apakah anda orang Islam Kalau ditanya itu melecehkan Kalau pegah lo orang Aceh Mantau ni tanya orang cip Pelu Islam Lo bukan pegah Aceh Anak pihak tanya orang Apakah identitas ini tetap terpelihara itu tergantung kepada kita semuanya. Marilah kita jaga anak kita untuk kita jemput. Jangan sampai diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, diculik. Juga jangan sampai akidahnya diculik oleh orang-orang yang anti kepada Islam ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sambil kita beriktikaf di masjid yang mulia ini sambil kita menunggu tibanya waktu insya tidak salah kiranya kita membacakan beberapa potong ayat suci Al-Qur'anul Karim yang berbunyi "A'udhu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a massathum idza lahum makrun fi ayatina qulillahu asra'u makra inna rusulana yaktubuna ma tamkurun Sadaqallahul azim ayat 21 dari surat Yunus Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Pokok cerita dari ayat 1 sampai 21 dari surat Yunus ini adalah tentang kenapa wahyu itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang pemuda atau seorang yang bernama Muhammad kenapa tidak diturunkan kepada orang lain itulah ceritanya seperti firman Allah dalam ayat 2 surat Yunus akalanin akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum pantaskah mereka heran kami wahyukan kepada salah seorang di antara mereka mereka kayaknya mau menerima tapi orangnya jangan itu. Itu alasan. Kedua, dalam surat 15, ah, dalam dalam ayat 15 dari surat Yunus juga وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين la يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله yang kedua, mereka protes kandungan dari Al-Quran itu. Kenapa Al-Quran itu mencela sembahan mereka? Lata, Uzza, Manata dan banyak <clears throat> patung-patung sembahan mereka. Kenapa itu yang dicela? Buang aja ayat itu. Au badilhu atau ganti saja atau edit saja Al-Qur'an itu. Kami mau menerima Al-Qur'an. Sudahlah, turun kepada Muhammad sudah. Tidak dipersoalkan lagi, tapi isinya itu wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa mengharamkan riba? Kan riba dengan jual beli sama saja kata mereka. Jadi mereka ingin kandungan Al-Quran itu disesuaikan dengan kehendak mereka. Dan kemauan itu bukan ada pada orang Quraisy dahulu saja. Orang sekarang pun demikian. Saya sebenarnya senang kepada Al-Quran, tapi beberapa ayat yang tidak cocok. Tidak cocok menurut saya diganti saja. Nah, inilah usul-usul dari orang yang pada hakikatnya tidak mau menerima kandungan Al-Quranul Karim. Kemudian Allah menceritakan kepada kita bagaimana sifat mereka yang sebenarnya. Sifat dasar mereka yang sebenarnya. Sifat dasar mereka adalah sangat mencintai dunia. Kalau disuruh pilih, ini benda untuk kehidupan dunia. disco misalnya. Minum arak misalnya. Berzina misalnya. Dan banyak lagi yang lain. Dengan salat berjamaah. Pergi haji. Bersedekah. Pilih mana? Mereka Radu bil hayati dunia. Mereka sangat rela, sangat cocok dengan kehidupan-kehidupan keduniaan yang tidak ada bahagiannya dalam kehidupan di akhirat. Padahal Allah menyatakan yang sering kita dengar imam di waktu baca subbihisma rabbikal a'la wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih panjang abqa lebih kekal dibandingkan dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini ada batasnya. Taruhlah umur kita 100 tahun. Itu waktu 80, 90 itu sudah memberatkan orang lain. Terpaksa orang lain menyediakan waktu untuk mengatur kita untuk memberi makan kita macam-macam. Sementara kehidupan di akhirat jauh lebih panjang tanpa batas. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Padahal balasan perbuatan yang dikerjakan di dunia ini ada batasnya. Pekerjaan yang dikerjakan di dunia ini ada batasnya. Tapi balasannya itu tanpa batas. Bukankah itu suatu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala? Satu banding sepuluh Satu banding tujuh puluh Satu banding tujuh ratus Dan satu tiada banding Apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di saat Allah ridha kepada hambanya kita mendoakan semoga kita termasuk golongan yang mendapat balasan dari Allah yang tanpa batas itu. Inilah yang kita inginkan. Dan kita berusaha seikhlas mungkin dalam beribadat kepadanya. Kemudian sifat kedua dalam ayat ke-11 mereka selalu ingin cepat. Kalau minta doa cepat ada balasannya. Besok udah ada terus. Bahkan mereka berdoa kejahatan juga cepat balasannya. Dalam ayat ke-11 dari surat Yunus ini dinyatakan, kalau semua permintaan itu dikabulkan, kamu akan hancur semuanya. Kalau kita minta kepada anak kita di saat kita marah, Bateng paneng Sudah anak kita itu Entah bagaimana jadinya Padahal kalau anak itu jadi seperti apa yang kita doakan itu Kita menyesal juga Kok lengenya Itulah sebabnya Allah tidak segera mengabulkan doa dari hambanya Minta yang baik Kalau tidak diterima di dunia Menjadi simpanan dalam kehidupan kita di akhirat kelak Yang jelas kita harus terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 12 Manusia kalau diberi kesenangan sesudah mendapat cobaan lantas dia lupa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kasar, contoh di depan mata adalah kejadian tsunami. Berapa banyak kalau gempa sesudah gempa tsunami orang pergi ke masjid ini. Karena masjid ini di saat tsunami tidak masuk air. Ada gempa susulan, sudah itu orang banyak sekali datang kemari. Dan kami pengurus menerima semua. Ada yang naik ke atas. Ke lan, ke, ke atap. Naik ke atap sana, ke atas. Tapi ketahuilah, ada petugas kami waktu orang sudah turun ada yang menarik sesuatu kemencok Jadi ada kesempatan dalam kesempitan itu. Dia menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Langsung dipegang. dengan entah apa mau ditarik. Begitulah keadaan manusia. Di saat mendapat cobaan langsung teringat kepada Allah. Tapi begitu cobaan itu hilang, ingatan itu hilang kembali. Mari kita baca ayat 21 dari surat Yunus ini. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a massathum. Apabila kami beri rahmat kepada manusia sesudah ada cobaan yang menimpa mereka. Idza lahum makrun fi ayatina. Langsung mereka mengatur cara untuk tidak menerima ayat-ayat kami. Kulillahu asra'u makra. Allah sangat cepat mengatasi kelicikan mereka itu. Orang licik dapat yang baik diterima kemudian dia tidak bersyukur kepada orang yang memberikan rahmat itu inilah kejadiannya kejadiannya adalah Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis itu berasal dari Abdullah ibnu Mas'ud. Anna Quraisyan lamma sta'saw ala Rasulillah da'a alaihim bisinin kasinin Sayyidina Yusuf. Tatkala orang Quraisy menyakiti Rasul dan pengikutnya sudah sangat melampaui batas. Rasul berdoa kepada mereka. Doanya, isi doanya agar mereka mendapat cobaan seperti cobaan yang terjadi pada umat Nabi Yusuf. Cobaan yang diberikan kepada umat Nabi Yusuf tujuh tahun kemarau. Fa'asabahum qahtun wajahdun. Mereka ditimpa kemarau panjang dan kehidupan yang memberatkan. Bagaimana bentuk kejadian yang memberatkan itu? Hatta akalul azama. Sehingga mereka makan tulang sudah dimakan daging pada tulang, tidak ada lagi tinggal tulang, tulang-tulang pun dimakan. Wal mayita dan bangkai. Kalau tadi mungkin tulang dari binatang yang masih hidup, disembelih dan sebagainya. Ini yang sudah mati pun dimakan. Wahatta jala ahaduhum yara ma bainahu samai kahayatid dukhani minal Karena perutnya sudah lapar, dia melihat langit dengan berkunang-kunang. Seperti asap. Dia lihat dunia ini sudah berasap katanya. Padahal bukan dunia yang berasap. Perutnya sudah lapar, matanya berkunang-kunang. Demikian bala bencana yang diberikan kepada orang Quraisy setelah mereka mengganggu Nabi Muhammad dan pengikutnya di luar batas. Kalau dikatakan saja begitu lah. Tapi ini tidak. Para majikan sudah menganiaya budak-budaknya. Bukan karena tidak kerja, bukan. Tapi karena berbeda agama saja. فأنزل الله تعالى فارتقب yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Tunggulah, nanti akan datang langit akan mendatangkan asap yang nyata. Dalam surat Dukhan ayat 10. Ketika itu hadirin hadir berbahagia, faja'a Abu Sufyan ila Rasulillah SAW. Datanglah Abu Sufyan kepada Rasulullah SAW Ya Muhammad Dia berkata Dia tidak mengaku Nabi Muhammad Karena dia belum memeluk agama Islam Dia menganiaya, mencaci Rasulullah dan para pengikutnya Kalau sudah kejadian peceklik panjang itu Terpaksa dia datang kepada Muhammad Ya Muhammad Innaka jita ta'muruna bisilaturrahim. Engkau membawa ajaran untuk mengadakan hubungan silaturahim. Nabi Muhammad selalu mengatakan, marilah kita bina hubungan silaturahim ini. Dari dulu perlu pembinaan silaturahim juga sampai sekarang. Perlu sekali kita membina silaturahim. Kalaulah kita nggak cocok pada orang itu, janganlah kita celah. Sudah kita diam-diam saja karena tidak cocok perilakunya atau sifat-sifatnya sudah kita tidak mencelanya itu hak dia wa inna qauman rubbama halaku kaum ini Quraisy ini boleh jadi binasa kalau kemarau yang, yang lebih panjang lagi mereka makan tulang, tulang-tulang pun habis. Makan bangkai, bangkai-bangkai pun habis. Kalau begitu mereka akan binasa semuanya. Fad'ullaha lahum. Berdoalah kepada Allah untuk keselamatan mereka. Ketahuilah, orang Quraisy itu percaya adanya Allah. Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pan, lantas mereka mengatakan Allah. Tapi kenapa kamu menyembah Lata? Kenapa menyembah Uzza? Kenapa? Kenapa? Itu sebagai jalan orang yang mendekatkan kami kepada Allah. Pada Allah mengatakan, tidak usah ada orang tuh, langsung aja. Iya karena abud, wa iya nastain, langsung aja. Hamba, seseorang hamba paling dekat dengan Allah di saat dia sujud sujud, minta kepada Allah. Kalau tidak diberikan sekarang, akan disimpan di hari akhirat kelak. Fada'alahum. Akhirnya Rasulullah berdoa kepada mereka. Karena sudah disuruh dan Rasulullah juga melihat itu kan kaumnya sendiri. Fada'alahum Fakashafallahu anhumul azab. Lantas Allah menghentikan azab itu. Wa mataru. Turunlah hujan. Fa'adu ila halihim. Sesudah hujan, sudah ada tumbuh-tumbuhan, mereka kembali lagi kepada keadaan semula. Nah, inilah jadi seolah-olah mereka datang kepada Muhammad untuk memperpanjang kehidupan saja. Kalau sudah, sudah ada kambing, sudah ada rumput, sudah ada semuanya, fa'adu ila halihim wa mak wa makruhum ila halihim wa makrihimul awal kembali kepada uh, tingkah laku mereka yang dulu yat'anuna fi ayatillah. Mereka selalu tidak percaya kepada ayat-ayat Allah. Ada ayat Allah turun dibacakan mereka tidak percaya. Itu apa? Itu asatir al-awwalin, omong kosong. Itu cerita-cerita dari orang dahulu kala itu. Wa yu'aduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yukadzibunahu. Kembali mereka bermusuhan dengan Rasulullah SAW dan mendustakannya. Inilah umat manusia. Jadi sifat-sifat yang ada pada orang Quraisy juga ada sekarang pada kita. Waktu sudah sembuh, sudah begini, dia tidak menggunakan kesembuhan itu untuk menyembah Allah, tapi entah apa digunakannya. Seolah-olah Allah tidak campur tangan untuk menyembuhkannya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kalau umat yang tidak percaya kepada adanya Allah Subhanahu wa taala atau dia mensyarikatkan Allah, mempersekutukan Allah dengan benda-benda yang lain. Mereka kalau dapat rezeki, mereka mengatakan, itu rezeki itu kan karena ilmu saya memang saya sekolah untuk mencari rezeki jadi tidak ada hubungan dengan Allah lo kalau jatuhkula he sudah selesai SMA tambah lagi fakultas begini ya pantaslah saya menerima ini jadi bukan rahmat Allah yang dia terima hasil dari apa itu olahan otaknya itu sama dengan sikap Karun. Karun kaya sekali. Innama utituhu ilman ala ilmin indi katanya. Saya akan diberikan itu karena ilmu saya. Coba kita lihat dalam surat Al-Qasas ayat 78. Qal innama utituhu ala ilmin indi itu semuanya harta yang ada ini gara-gara kepintaran otak saya. Begitu kata. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka man qablahu min al-qurun. Awalam man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Apakah Karun tidak tahu Allah telah pernah menghancurkan sebelumnya penghuni-penghuni yang asyaddu minhu yang jauh lebih kuat tubuhnya daripada karun itu wa aktsaru jama lebih kaya dari karun itu janganlah kalau dapat uang dapat harta dapat kedudukan itu tidak ada hubungan dengan Allah ala ilmin itu datang karena ilmu saya tapi ketika mendapat yang sebaliknya langsung mereka kembali kepada Allah ya Allah ya begini lun menyonye lun menazar meno lun menazar meni lah caranya ini ayat yang menyatakan bahawa orang yang tidak percaya kepada Al-Quran dasar kepribadiannya begini tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia kembali kepada Allah di saat ada yang menyakitkan dia. Kemudian ayat 22 dari surat Yunus ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين Ayat 22 dari surat Yunus juga menceritakan kepribadian orang yang tidak rela kepada Al-Quran dan kandungannya. Bagaimana sifat mereka? Allah memperjalankan mereka di darat dan di laut. Salah satu bentuk perjalanan yang ada di laut hatta idza kuntum fil fulki ketika kamu berada dalam kapal wajaraina bihim birihin thayyibah kapal itu kami jalankan dengan angin yang menyenangkan sepoi-sepoi basah wa farihu biha lantas penumpang yang ada di kapal itu sangat gembira Ketika kita misalnya pergi ke Sabang, naik kapal, anginnya tidak kencang, kapal berjalan dengan baik, kita senang, kita bergembira di kapal itu. Ja'at harihun hasif. Tiba-tiba datang angin ribut Waja'ahumul mauju min kulli makan. Datanglah ombak dari segala penjuru. Wa annahum uhita bihim. Mereka yakin di saat itu mereka sudah terkepung dengan ombak yang besar itu, dengan angin ribut itu. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Di saat itu mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Kalau suruh berdoa, yang tidak bisa doa, dengar orang di samping kita baca apa. Kita baca seperti itu. Tuhan tahu baca doa nih. Kita dengar orang di samping kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar misalnya. Kita juga mengucapkan. Apa artinya kita nggak tahu. Yang penting kita sekarang dalam ombak yang sudah me, apa itu melingkari kapal yang kita tumpangi itu berdoalah dengan dengan ikhlas ini contoh ikhlas jadi kita kalau ingin capai keikhlasan gambarkanlah keadaan ini kita sedang dalam sebuah kapal di tengah lautan angin tidak ribut. Angin sepoi-sepoi basah. Kita gembira duduk bersama istri, anak dan sebagainya. Tiba-tiba datang angin ribut, datang ombak besar-besar. Kita berdoa. Apa yang kita ingat? Tidak ada yang kita ingat. Berapa deposito kita di bank? Berapa hektar tanah yang ada? Berapa berapa semuanya kita nggak ingat lagi. Yang ingat keselamatan kita. Jadi kalau kita salat sampai ke tingkat itu, khusyuknya kita sampai ke tingkat itu, insya Allah kita akan mendapat pahala yang besar. Contoh, Ali bin Abi Thalib ketika ada luka di kakinya dan ada sesuatu yang ah, harus dicabut, dan waktu itu tidak ada bius tidak ada bius nah, kita juga tidak tahu apa itu bius tanya saja sama dokter jadi dia sholat bisa sholat bisa dicabut <laughs> apakah kita demikian sampai kita bisa menciptakan keadaan demikian kita paling tidak apa yang kita baca dalam salat kita tahu artinya itu ihdinas siratal mustaqim tahu kita jangan ihdinas siratal mustaqim diingat Paduk laba bunuh bukan. Nah, itu itu ndak ndak ndak ikhlas kita kan ndak. Jadi cobalah kita menggambarkan kehidupan kita dalam salat seperti seseorang yang sedang dalam kapal yang datang angin ribut. Tentu yang ingat hanya Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.